Kasih sayang ini adalah sifat yang hakiki dengan makna rahmat yang hakiki. Di dalam bahasa Arab maknanya jelas sebagaimana makna kasih sayang dalam bahasa Indonesia juga jelas tidak perlu dia apa ditafsirkan. Nah, ini tidak perlu ditafsirkan atau diartikan dengan berbagai macam makna seperti kata cinta dalam bahasa Indonesia. Apa itu cinta? Sesuatu kata yang maknanya sudah kita pahami. Secara bahasa maknanya sudah jelas mencintai atau menyukai maka itu sesuatu kata dasar yang tidak butuh untuk dijelaskan eh, <clears throat> ada satu kaidah sesuatu yang jelas maka tidak butuh penjelasan ketika sesuatu yang jelas dijelaskan justru menambah tidak apa? Tidak jelas. Ya. Sesuatu yang jelas kemudian dijelaskan dengan penjelasan yang malah justru membuat apa? mulak nggak jelas. Nah, itu. Demikian. Sifat-sifat atau kata-kata yang artinya jelas, maka tidak perlu untuk uh, dijelaskan. Apa itu duduk? Duduk maknanya jelas. Kalau diartikan duduk adalah gerakan yang macam-macam ya. Nah, ini malah artinya akhirnya eh, menjadi sesuatu yang tidak apa? Tidak jelas. Maka demikian banyak dalam bahasa Arab sifat-sifat kata-kata yang maknanya jelas termasuk sifat rahmah ini kata rahmat dalam bahasa Arab maknanya jelas <clears throat> maka disebutkan dalam hadis yang ke-7450 Haddatsana Hafs bin Umar <clears throat> Hafs bin Umar al Haudi Abu Umar al Haudi Al-Basri <clears throat> Beliau buta sejak lahir Ini gurunya Imam Bukhari rahimahullahu taala Qala haddatsana Hisham Hisham al dastuwai <clears throat> Abu Bakar Al-Basri Qala An Qatadah Qatadah Ibn Da'amah As-Sadusi Muridnya Imam Muridnya Anas Ibn Malik rahimah radhiyallahu anhu al Khattab Al-Basri Qala an Anas dari Anas radhiyallahu anhu Anas bin Malik <clears throat> bin Nadar Al-Ansari qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda la yusibanna aqwaman safa'un minan nar akan menimpa banyak kaum bukan hanya satu kaum tapi banyak kaum safaun minan nar safaun jilatan <clears throat> atau tanda kebakaran api warna hitam pada sesuatu yang terbakar ini namanya safaun sesuatu yang terbakar ada tandanya tanda kebakaran itu warna apa hitam pada satu benda ini baru terbakar. Maka warna hitam yang ada pada satu benda yang baru terbakar, maka ini namanya apa? Safun. Akan ditimpa, akan menimpa safun minan nar. Tertimpa jilatan api bidunubin asabuha karena dosa yang mereka lakukan ukubatan dan itu sebagai ukubah sebagai hukuman hukuman Allah azza wa jalla bagi orang yang berbuat maksiat maka dia di eh, dibakar artinya sempat masuk ke dalam neraka sempat satu ini bukan hanya kaumun tapi akwam banyak kaum yang terkena api neraka, terkena api neraka. Sehingga bekas api neraka itu masih ada pada dirinya. Kemudian dientaskan summa yudkhiluhumullahul jannah. Kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bifadli rahmati dengan karunia rahmat Allah azza wa jalla yuqalulahum al jahannamiyun yang mereka ini dinamakan dengan apa? jahannamiyun. Kalau mau diterjemahkan mantan penghuni neraka apa? jahannam. Mereka disebut jahannamiyun yaitu para mantan penghuni neraka jahannam Masih ada Pak tandanya atau bekas-bekasnya mereka dari neraka jahanam bekas belenggu yang ada pada mereka karena di dalam neraka jahanam itu orang masuk neraka itu dalam badan terbelenggu ini nah ini yang disebut dengan yun <clears throat> yukalulahu al yun disebutkan yun ini ada e, dua makna atau yang dimaksudkan dengan yun yang pertama semua orang yang sempat masuk neraka apa? Jahanam. Kemudian dientaskan baik dengan syafaat para nabi dan rasul, para orang-orang soleh, para malaikat. Nah, mereka juga bisa memberi syafaat para malaikat, kemudian rasul, para rasul, termasuk orang Rasulullah yang pertama kali mendapatkan syafaat Rasulullah saw Demikian juga orang-orang soleh. Maka semua yang pernah diadab di dalam neraka jahanam, maka mereka ini disebut dengan jahanamiyun Ini penafsiran yang pertama. Dan mereka sebenarnya diberikan oleh Allah karunia. Karena syafaat itu sebenarnya milik Allah yang kemudian Allah memberikan kepada membagikan syafaat itu kepada para nabi dan rasul yang mereka kemudian uh, memberikan menyampaikan syafaat itu kepada yang Allah kehendaki, yang Allah ridhoi untuk diselamatkan dari api neraka. Eh, yang diselamatkan dari api neraka, maka semuanya penghuni neraka jahanam atau yang pernah Eh, diadab di dalam neraka jahanam disebut jahanamiyun. Ini tafsir yang pertama jahanamiyun. Yang kedua adalah yang khusus tidak semua yang dientaskan dari neraka jahanam disebut jahanamiyun. Tetapi khusus yang para nabi dan rasul tidak sudah tidak mampu lagi memberikan pertolongan dan mereka dikeluarkan hanya karena karunia Allah karena rahmat Allah yang luas. Ya ini. Dan ini yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ya eh, ini. syafaat syafa'atil malaikatu wan nabiyun. Para nabi dan rasul telah memberi syafaat. Para malaikat telah memberi syafaat. Ya ini. Dan orang-orang soleh. Walam yabqa illa arhamur rahimin. Dan tidak tersisa kecuali Allah yang paling atau yang maha rahman dan rahim arhamur rahimin maka Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan Allah me, menciduk apa namanya mencawuk cawuk itu bahasa Indonesia nya apa nah ini mencawuk bahasa Indonesia nya apa mencawuk itu mencakup <laughs> apa bahasa Indonesia nya menciduk, nah ciduk ya sudah menciduk saja ya. Menciduk dengan tangan. Nah, ini. <coughs> Bahasanya apa Indonesianya? Menciduk dengan tangannya. Nah, ini. Nah, dengan tangan Allah Azza wajalla dengan genggaman Allah. fakobado Nah, ini. kobado kobdatan, Jadi mah mengambil satu genggaman, tiga kali genggaman. Nah ini, salah suhasayat. Tiga cidukan. Ini tiga cidukan min hasayatir rahman. Ini disebutkan sifatnya ar-rahman min hasayatir rahman. Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiga kali. Ini. Dan itu uh, adalah kaum yang kemudian diselamatkan. Sementara para nabi rasul sudah nggak bisa lagi menyelamatkan mereka. Tinggal Allah Subhanahu wa taala saja. Nah ini yang e, tafsir kedua dari makna jahannamiyun. Jahannamiyun. Baik yang pertama pun yang kedua, maka mereka e, adalah penghuni atau mantan penghuni neraka apa? Jahanam. Ini mantan penghuni neraka jahanam yang kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini masya Allah. Wakalah Hammam, Hammam eh, al-Audi, Hammam bin Yahya al-Audi mengatakan Haddatsana Qatadah telah mengabarkan kepada kami Qatadah haddatsana Anas telah mengabarkan kepada kami Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Jadi ini eh, yang disebutkan tentang rahmat Allah azza wajalla. Sifat ini sifat eh, yang eh, jelas Maknanya secara bahasa yaitu rahmat atau kasih sayang Allah. Mereka ini jahannamiyun adalah orang-orang yang Allah Maha tahu. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati mereka. Ya ini, mereka layak untuk diberikan kasih sayang Allah sehingga dientaskan dari neraka jahanam. Dientaskan dari neraka jahanam. Allah Maha tahu bagaimana hatinya mereka ini hatinya mereka artinya masih bertauhid kepada Allah mereka meskipun melakukan perbuatan maksiat dosa besar dan ini yang eh, yang dimaksudkan Jahannamiyun ini sudah keluar dari batasan orang-orang kafir kalau orang kafir jelas mereka penghuni neraka apa jahanam kekal di dalamnya kaum munafik musyrik kafir eh, apalagi ateis dan seterusnya maka mereka ini yang kekal di dalam neraka jahanam. Nih, sehingga yang disebut jahanam Yun mereka yang di dalam hatinya ada iman. Nah ini, di dalam hatinya masih ada iman tetapi karena sangat kecil imannya sudah di bawah batas minimal. Nah ini. Yang oleh Allah diberikan kriterianya untuk dientaskan dari dalam api neraka jahanam yang telah diberikan kepada para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul mereka hanya bisa mengangkat atau mengentaskan eh, orang-orang yang di dalam neraka jahanam masih ada iman tapi minimal ada batasnya, minimal sebesar biji darah atau sebesar semut yang sangat eh, kecil, semut pudar. Ini darah, darah ini ada beberapa makna. Salah satunya adalah semut yang paling kecil. Nah, ini adalah darah. Ada makna yang kedua yaitu apa? Semua benda yang masih kelihatan tetapi sangat kecil. Sangat kecil. Nah, ini debu yang masih bisa apa? Peterbangan. Nah, ini kita bisa melihatnya, butiran-butiran kecil uh, yang mau apa namanya beterbangan di udara terkena angin. Maka ini disebut darah. Ada juga yang dimaksudkan darah biji sawi, satu butir sawi itu darah. Benih benih apa? Sawi. Sawi itu ada biji biji sawi itu yang ditanam. Dan itu sangat ringan. Kecil dan apa? Ringan. Ya ini. Jadi <clears throat> ini disebut darah. Nah, di bawah itu lebih ringan daripada itu para nabi dan rasul sudah nggak mampu untuk me mengentaskan. Nah, yang mengentaskan Allah. Kalau masih ada iman lebih ringan daripada zarrah, maka itu adalah Allah Azza wa Jalla. Rahmat Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau ada yang menghuni neraka jahanam untuk selamanya, maka ini adalah kaum yang sudah kebablasan. Artinya sudah kafir mereka ini. Nah, ini. Jadi <clears throat> ini rahmat Allah yang sedemikian besar dan tidak ada yang lebih rahmah, lebih sayang daripada Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Makanya di antara sifat rahmat Allah ini Rasulullah menggambarkan pada saat ada seorang wanita wanita sabaya, wanita yang menjadi tawanan perang. Dalam sebuah peperangan e, melawan kaum kufar, kaum musyrikin, ternyata setelah perang itu ada seorang wanita dia mencari bayinya mencari bayi atau balita. Anaknya yang masih balita ini dia cari. Dia kehilangan, terpisah dari anaknya yang kecil. Kemudian ketika itu didatangkan atau dibawakan anaknya, ya ini yang masih bayi atau masih e, kecil ini kepada ibunya. Kemudian langsung dia apa? disusui oleh sang ibu yang disusui oleh sang ibu. Dan melihat kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya itu, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ketika sang ibu ini menggendong anaknya, kalian apa mengira dia akan melemparkan anaknya atau membuang anaknya ke dalam api? Ya ini. Maka kata para sahabat tidak mungkin, artinya tidak ya Rasulullah. Tidak akan ibu itu rela untuk atau tega apa? meninggalkan anaknya. Ya ini. Ke dalam neraka, eh, ke dalam api maksudnya. Bukan neraka tapi apa? Api. Ya ini. Subhanallah. Maka kata Rasulullah, Allah lebih sayang ketika menyebutkan rahmatnya si ibu ini Rasulullah kemudian menyebutkan bahwa Allah lebih apa? lebih sayang arham. Rasulullah menggunakan kata-kata arham. Untuk apa? Untuk membandingkan antara rahmatnya Allah dengan rahmatnya si ibu ini kepada anaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat rahmah yang lebih kuat, lebih besar rahmat Allah dibandingkan rahmatnya si si ibu ini kepada bayinya atau kepada anaknya. Dan jelas ketika Allah membandingkan sifat rahmat dengan rahmat, maka maknanya jelas rahmat yang ada pada apa? Ya, yang ada pada wanita ini yaitu sifat rahmah yang hakiki maknanya. Ya ini sifat yang hakiki. Jadi itu adalah sifat yang disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan itu adalah salah satu di antara sifat terbesar Allah, sifat rahmat. Dan menjadi nama yang paling besar dan tidak boleh dimiliki oleh manusia. Nama Ar-Rahman ini tidak boleh dipakai oleh siapa? Oleh manusia, oleh makhluk. Tidak boleh memakai nama Ar-Rahman. Tetapi justru nama terbaik adalah ketika menyebutkan atau disebut atau dinamakan dengan Abdurrahman. Abdurrahman salah satu nama yang paling dicintai oleh Allah. Karena ini menghamba kepada zat yang Rahman satu-satunya yang mempunyai nama rahman hanya Allah Azza wa Jalla. Maka menghamba kepada Ar-Rahman ini adalah sebuah apa? nama yang paling besar atau yang paling dicintai. Abdullah dan Abdurrahman. Dua nama ini Allah dan Ar-Rahman gak boleh dipakai oleh siapa? Oleh makhluk. Kalau Abdul Razak, Abdul Ghafur, Abdul Ghaffar, eh, Abdul Kudus dan sebagainya. Nama-nama yang Abdurrahim, nama-nama Rahim digunakan untuk manusia. Nah, ini tidak terlarang untuk dipakai manusia. Nah, ini. Tetapi kalau Allah dan Ar-Rahman tidak boleh kecuali hanya apa? Allah yang berhak menyandang nama tersebut. Tidak boleh digunakan untuk selain Allah. Maka penghambaan kepada dua nama ini atau menamakan dengan Abdurrahman dan Abdullah ini adalah nama yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini. Jadi sifat rahmah ini sifat yang mendasar bahkan eh, yang menjadi nama Allah paling agung salah satu di antara nama Allah terbesar eh, nama Ar-Rahman. <clears throat> Baik, kita lanjutkan bab firman Allah Subhanahu wa taala Allah yumsikus samawati antazula samawati wal arda antazula. Sudah ini belum? Sampai mana kita? Bab baru bab ja' ja'a fi takhliqis samawati wal arda 52. Oh iya. Baik. <clears throat> Bab majaa fi takhlik ini ya. Baik, majaa fi takhliqis samawati wal ard. <clears throat> Kita sudah membaca babnya tapi belum hadisnya, iya. Iya, begitu. Iya. Baik. Jadi kita membahas atau masuk dalam pembahasan bab maja'a fi takhliqis samawati wal ard. Penciptaan langit dan bumi dan selain keduanya wa huwa fi'lur rabbi tabaraka wa ta'ala wa amruhu dan itu adalah perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala dan perintahnya maka Arab Allah dengan sifatnya dan perbuatannya perintahnya dan Allah adalah yang maha menciptakan Dialah Allah yang memukawin, mewujudkan. Ghairu makhluk bukan makhluk. Wa makana bi fi'lihi dan apapun yang berupa merupakan perbuatannya, perintahnya, penciptaannya, eh, takwin yaitu Allah mewujudkan fahuwa maf'ulun makhlukun mukawwan. Maka hasil dari perbuatan Allah itulah yang merupakan makhluk yang diwujudkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang diwujudkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, eh, ini, maka itu adalah apa? makhluk. Itu adalah makhluk. Nah, ini pembahasan kita eh, <clears throat> dalam bab ini. Babnya panjang. Imam Bukhari menyebutkan dalam bab ini eh, <clears throat> satu hadis Qala haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam. Sa'id ibn al-Hakam <clears throat> ibn Abi Maryam. Abu Muhammad al-Misri. Qala akhbarana Muhammad ibn Ja'far az-Zuraqi Madani. Qala أخبرني شريك ابن عبد الله Abi Namir. نمر Abu Abdullah Al-Madani Qala an Quraib dari Quraib Quraib bin Abi Muslim Abu Rishdin Al-Madani Maulanya Ibnu Abbas An Ibni Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ia berkata Bitu fi baiti Maimunah lailatan Aku bermalam di rumah Maimunah suatu malam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha berada pada uh, giliran Maimunah. Jadi giliran Maimunah Rasulullah SAW malam tersebut di mana Ibnu Abbas keponakan Maimunah. Maimunah ini bibinya, saudari ibunya Maimunah ini kholahnya Ibnu Abbas. kholahnya Ibnu Abbas. Maka Nabi SAW sedang berada pada giliran Maimunah. Liandur kaifa salatu Rasulillah. Kata Ibnu Abbas, saya ingin melihat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilaili di malam hari. Pengen melihat dari dekat sholatnya Rasulullah SAW di malam hari. dasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahli. Rasulullah berbincang dengan istrinya, maksudnya Maimunah, saatan sesaat. Sesaat di sini eh, mungkin kalau kita artikan satu jam lah mungkin ya. Taruhlah satu jam. Sekarang Eh, disebut satu jam itu satu apa? Sa'ah. Sesaat. Summa raqada. Kemudian Rasulullah tidur. Falamma kana sulusul lailil akhir ketika sampai sepertiga malam terakhir au ba'duhu atau sebagian dari sepertiga malam yang terakhir. Maksudnya Bukan hanya sepertiga, kalau sepertiga tiga jam sebelum subuh. Tetapi kalau bak duhu berarti eh, nggak sampai tiga jam lah. Karena antara eh, maghrib sampai subuh, nah ini ini sudah eh, satu malam. Malam itu adalah sejak terbenam matahari sampai matahari apa? Sampai fajar terbit fajar subuh jadi maghrib sampai subuh itu malam. Subuh sampai maghrib disebut apa? Siang. Nah ini subuh sampai maghrib itu siang. Ini nahar atau disebut yaum hari. Nah ini hari itu eh, lawannya malam, yaum dan lailah. Sehari eh, berarti dia antara subuh sampai apa? Maghrib sehari. Sehari semalam ya subuh sampai maghrib, maghrib sampai apa? Subuh. Maka satu malam Lailah itu antara maghrib dan subuh. Kira-kira berapa jam itu? Taruhlah 11 jam, ya. 11 jam. Tak sampai 12, 11 jam. Berarti kalau satu sepertiga, berarti tiga, taruhlah tiga setengah jam, ya tiga setengah jam ini adalah saat sepertiga malam. Berarti tiga setengah jam sebelum subuh ya, ini sepertiga malam terakhir. Disebut sepertiga malam apa? Terakhir. Nah Rasulullah berdiri bangun sepertiga malam terakhir atau bak duhu atau sebagian dari sepertiga malam terakhir. Nah ini. Jadi kira-kira mungkin jam satu atau lebih Rasulullah bangun. Rasulullah bangun kemudian duduk. Fanadhara ila sama. Rasulullah kemudian melihat ke langit. Faqara'a Kemudian Rasulullah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil albab." Ini yang dibaca oleh oleh Rasulullah saw Alaihi Wasallam. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waktu filaili wan nahar bersilih gantinya siang dan malam la ayatun terdapat tanda-tanda liulil albab bagi orang-orang yang mempunyai akal. Ini dibaca oleh Rasulullah. Kemudian summa qama fatawaddaa. Rasulullah kemudian berdiri wudu bangun duduk kemudian setelah duduk tidak langsung apa berdiri untuk uh, ke kamar mandi atau berwudu tapi duduk kemudian baca ayat ini setelah itu berdiri kemudian wudu wastanna dan kemudian wastanna ya, beliau istanna <clears throat> Istana bersiwak nah ini summa shalla kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ihda Sebelas rakaatan 11 rakaat summa adzana bilalun bisalah kemudian Bilal mengumandangkan apa adzan salat shalla ini kemudian Rasulullah salat dua rakaat salat qabliyah subuh Nah ini setelah azan. Thumma kharaja, kemudian Rasulullah keluar, fasalla nasi subha. Kemudian Rasulullah salat subuh. Rasulullah salat apa? Salat subuh. Nah, ini. Nah, di sini disebutkan Rasulullah cuma membacakan ayat ini. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan kisah tersebut tentang Rasulullah membaca ayat tersebut. Nah ini. Jadi ini uh, <clears throat> ayat yang berkaitan dengan apa? Dengan sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu apa? Sifat penciptaan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah menyebutkan inna fi khalqis samawati wal Sesungguhnya di dalam penciptaan siapa yang menciptakan? Allah. Ya ini. Di dalam penciptaan ini maka disebutkan khalqis samawati di dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memiliki apa? akal ulil albab. Ya, ini, Masya Allah <clears throat> Baik. Nah, bab selanjutnya bab walaqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin. Nah, ini. Dan telah <clears throat> Sabakat kalimatuna terdahulu kalimat kami telah terdahulu kalimat kami li ibadinal mursalin untuk hamba-hamba kami yang mursalin yaitu yang diutus. Nah ini. Di sini disebutkan ada enam hadis yang disebutkan oleh uh, Imam Bukhari rahimahullah taala dalam bab ini. Jadi bab yang berkaitan dengan kalimat atau dengan Eh, sifat kalimat Allah. sabakat kalimatuna. Artinya penetapan sifat kalamullah. Sifat apa? Sifat kalamullah azza wa jalla. Nah, ini disebutkan eh, enam hadis. Yang pertama haddatsana Ismail. Qala haddatsana Ismail. Sudah datang ini? Belum. Baik. Ismail bin Abi Uwais al-Madani Qala haddathani Malik Malik bin Anas bin Malik Anas bin Malik bapaknya Imam Malik bukan Anas bin Malik sahabat tapi Anas bin Malik bin Abi Amir <clears throat> bin Abi Amir al-Asbahi Himyar Asbah suku Himyar Abu Abdullah Madani Al-Faqih <clears throat> Imam Malik Imam Darul Hijrah Qala An Abi Zinad dari Abu Zinad Abdullah bin Takwan Ala Anil A'raj dari Al-A'raj Al-A'raj Rahman bin Hurmuz yang lebih dikenal dengan Al-A'raj Al-A'raj pincang dan karena dikenal dengan al A'raj maka ini bukan ghibah ribah yang dibolehkan artinya menyebutkan cacat tetapi itu menjadi sebuah tanda pengenal atau nama julukan yang dikenal sampai terkenal dan ketika disebutkan al-a'raj bukan untuk mencela karena memang yang dikenal adalah al-a'raj dan dihormati al-a'raj ini dan beliau al-a'raj tidak tersinggung ketika disebut dengan apa al-a'raj. Nah ini artinya e, kalau seseorang itu tidak suka disebut dengan suatu julukan, maka memberi julukan itu termasuk bagian dari gibah yang haram. Nah ini. Nah, sehingga apa? E, para ulama membedakan antara lakop yang itu digunakan untuk menjelekkan seseorang dan lakop yang memang itu e, sesuatu yang memang menjadi nama yang dikenal dengannya. Ya ini, yang dikenal seperti Allah arad ini. Maka ini bukan celaan. Ya ini bukan celaan. Ya, ketika disebut bukan celaan dan itu e, tidak mengapa. Dari al aras an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda lama qadallahu al-khalqa ketika Allah selesai dari penciptaan ya, ini selesai dari apa penciptaan selesai menciptakan makhluk kataba indahu fawqa arsyih Allah menulis di sisinya fauqa arsy di atas arsnya jadi Allah menulis di atas arsnya karena yang ada di sisi Allah itu pena eh, ini pena itu ada di sisi Allah dan di sisi Allah juga lauhul mahfud lauhul mahfud ini eh, lembaran-lembaran eh, yang terjaga terpelihara di situ Allah memerintahkan pena untuk mencatat seluruh apa yang akan terjadi. Semuanya ada di Lauhul Mahfud. Ini yang diperintahkan oleh Allah untuk mencatatnya. Dan Allah sudah mencatat di Lauhul Mahfud itu yang ada di sisinya yaitu apa? Sebuah kalimat Inna rahmati sabakot ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan apa? kemurkaanku maka Allah menyebutkan atau Rasulullah menyebutkan inna rahmati rahmatku. Berarti di dalam kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu mempunyai kandungan makna apa? Rahmah. Dan bahkan Rasulullah dan juga di dalam Al-Qur'an banyak disebutkan berkali-kali sifat rahmat ini. Ini Sifat rahmat Allah, rahmat Allah. Yang menunjukkan bahwa sifat ini sifat hakiki, sifat rahmat adalah sifat yang hakiki. Dan banyak yang menunjukkan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa sifat rahmat adalah sifat yang hakiki bagi Allah dan tidak perlu diterjemahkan atau tidak perlu ditafsirkan, ditakwilkan dengan sifat lain seperti sifat iradah sebagaimana yang dilakukan oleh Asy'ariyah dan juga kelompok yang semacamnya Maturidiyah, kulabia ini yang mereka mentakwil sifat-sifat yang tidak mereka tetapkan secara hakiki bagi Allah termasuk sifat rahmat mereka mengatakan rahmat itu sifat lemah subhanallah mereka menggunakan apa pembandingnya adalah manusia yang mempunyai sifat rahmat itu adalah makhluk manusia sifat sayang. Ya ini sifat sayang itu adalah sifat yang menunjukkan apa? Kelemahan. Karena sifat rahmat pada wanita lebih besar daripada pada laki-laki. Berarti sifat rahmat ini sifatnya perempuan. Nah, ini sifatnya apa? Sifat yang lebih uh, feminim sifat itu. Nah, ini sifat rahmat sifat feminim bagi mereka, bagi As'ariyah. Karena itu kalau ini ditetapkan pada Allah, maka ini tidak apa? tidak pas bagi mereka. Nah, ini maka harus ditakwilkan kepada sifat lain. Akhirnya ditakwilkan dengan sifat irodah. Rahmat itu irodatus sawab. Irodah ke, kehendak untuk membalas, memberikan pahala. Nah, itu itu disebut sifat rahmat. Sehingga diartikan rahmat itu dengan sifat lain itu irodah. Nah, ini. Padahal seandainya dibiarkan secara bahasa maknanya, maknanya jelas. Makanya tadi ketika sesuatu yang jelas dijelaskan, nah ini malah tambah apa? Tidak jelas. Rahmat itu, sayang itu kehendak untuk membalas. Nah ini kehendak untuk memberikan uh, pahala. Nah ini akhirnya kita mosok sayang itu maknanya seperti itu, ya. Nah ini kenapa? Karena mereka lari dari sifat sayang yang hakiki ini. Ya ini sifat sayang yang hakiki sifat lemah bagi mereka. Menurut apa? Asy'ariyah. Maka harus ditakwilkan. Dan berbagai macam sifat yang lainnya. Tangan, ngosok tangan. Tangan kan eh, sifatnya sifatnya makhluknya. Ada pada makhluk. Ya ini. Nah, nanti kalau Allah itu punya tangan berarti uh, bisa ada anggota badan yang lainnya nah dan sebagainya abaat kata mereka ini uh, sifatnya jisim sifatnya uh, fisik yang ada pada makhluk pada makhluk itu manusia dan yang lainnya maka nggak pantas bagi Allah maka tangan harus diartikan yang lainnya itu apa kekuasaan dan sebagainya sehingga mereka memaksakan uh, memaksakan takwil kepada sifat-sifat yang tidak pas bagi mereka kalau itu pada ada pada Allah. Karena sifat itu ada pada makhluk. Sampai akhirnya sifat Allah di atas pun namanya di atas, oh, nanti langit di atas, langit-langit di atas, lampu di atas, ya kan? Nah, kalau mengatakan Allah di atas nanti sama dengan apa? Eh, lampu sama menyamakan Allah dengan langit-langit, dengan langit, dengan awan dan sebagainya. Nah ini. Maka akhirnya mereka menafikan, nggak boleh mengatakan Allah di atas. Nah ini Allah bertempat kalau Allah di atas dan sebagainya. Ini adalah uh, adalah cara mereka untuk uh, maksudnya mensucikan Allah dari kekurangan, tapi justru uh, mereka terjerumus ke dalam penyerupaan yang lain. Karena sifat yang mereka tetapkan pada Allah yaitu iradah itu juga ada pada apa? makhluk dan kehendak makhluk juga ada yang menunjukkan sifat jelek, kehendak yang jelek, ya kan? Eh, kehendak itu bisa jadi seorang makhluk tidak bisa menjalankan kehendaknya. Nah ini tidak bisa menjalankan apa? kehendaknya dan sebagainya. Nah Sehingga mereka akhirnya terbentur dengan berbagai takwil yang mereka lakukan. Nah ini, takwil yang mereka lakukan akhirnya apa? Ter terpaksa harus mentakwilkan berbagai sifat yang tidak mereka uh, mereka uh, tetapkan pada Allah Azza wa Jalla dengan sifat yang mereka tetapkan. Nah ini. Dan mereka dibantah oleh kelompok yang tidak menetapkan sifat sama sekali. Sehingga antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah saling bantah-membantah. Nah ini, saling bantah-membantah. Nah ini. Satu dengan yang lain. Tapi mereka saling berbantah hanya dengan berbekal kepada kaidah akal mereka yang hasilnya juga akan berbeda-beda. Ya ini. Sehingga tidak ada eh, di antara mereka yang bisa mengalahkan yang lain. ini. Eh, kecuali apa? Semakin menambah kebingungan mereka sendiri. Nah, ini. Karena apa? tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini bahayanya. Apalagi dalam masalah akidah. Apalagi dalam masalah apa? Akidah. Maka yang paling selamat adalah akidah salaf. Akidahnya salafus soleh. Ini. Karena namanya akidah tidaklah e, bisa kemudian dirubah-rubah. Akidahnya yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat, sahabat kepada ini. Ini sebenarnya akidah yang satu tidak akan berubah. Nah, ini tidak berubah. Bahkan akidahnya para nabi dan rasul adalah satu. Nah, ini, akidahnya nabi dan rasul adalah apa? Satu, tidak mungkin berbeda-beda akidahnya Eh, nabi fulan berbeda, Allah di atas nanti Allah eh, keyakinannya nabi yang lainnya berbeda. Semua nabi dan rasul akidahnya sama, termasuk tentang akidah di mana Allah. Akidah di mana Allah Azza wa Jalla dan seluruh perkara akidah tidak ada bedanya antara eh, para nabi dan rasul semuanya. Taib. Jadi di sini sifat yang paling eh, penting untuk ditetapkan yaitu apa sifat rahmat dan Allah menulis. Eh, ini kataba indahu. Allah menulis. Dan bukanlah berarti kalau Allah menulis berarti Allah sendiri yang menulisnya. Tapi Allah yang maksudnya memerintahkan apa? Pena. Allah tinggal memerintahkan pena untuk menulis. Allah ciptakan pena dan ketika diciptakan Allah berfirman kepada pena, "Uktub, tulislah." Dan ketika yang memerintahkan untuk menulis adalah Allah, maka disandarkan tulisan itu kepada Allah. Allah menulis. Seperti halnya Rasulullah menulis surat kepada Heraklius. Apakah Rasulullah langsung menulis? Tidak. Tapi Rasulullah yang memerintahkan eh, penulisnya itu sahabat yang menulis karena Rasulullah nggak bisa menulis. Maka sahabat yang menulis surat itu kepada para raja ini. Maka disandarkan dalam banyak hadis disebutkan Rasulullah menulis surat kepada uh, Quraisy, eh, kepada Heraklius, kepada Kaisar Romawi, kepada Persia, Kisra dan kepada muluk para raja yang lainnya dan disebutkan Rasulullah menulis dan jelas yang menulis bukan langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mengutus sahabat untuk menulisnya nah, dan disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ini yang disebutkan atau dimaksudkan dengan kata ba'indahu. Allah menulis di sisinya, yaitu Allah memerintahkan pena untuk menulis <clears throat> menulis kalimat tersebut. Baik, Insya Allah ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita. Kita akan lanjutkan hadis berikutnya. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.